Ini lanjutan dari kajian etikat a'immati al hadis yang berkaitan dengan hakikatul iman pada kesempatan ini insya Allah kita akan membedah ya majalah az zakhira edisi yang ke-21 ini edisi yang ketiga dalam muhadharah kajian kita yaitu yang sekarang akan kita bahas tentang membantah tuduhan bahwa Asyik Muhammad Nasruddin Al-Albani murjiah ya. Ini adalah salah satu bentuk mengamalkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam unsur akhaka zaliman au mazluman tolonglah saudaramu yang mendolimi atau yang didolimi kata seorang sahabat kalau yang didolimi ditolong itu sudah ma'ruf maklum nah bagaimana menolong orang yang mendolimi maka kata Rasulullah yaitu dengan menasehatinya dengan meluruskannya dengan eh watawasabil hak watawasabil sabar. Adapun yang didolimi wajib untuk kita apa? membela nya. Apalagi dalam hadis yang sahih Rasul mengatakan man radda an irdi akhi raddallahu an wajihi an nara. Barang siapa yang membela kehormatan saudaranya, maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka. Inilah konsekuensi kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin harus ada kepedulian kepada saudara kita sesama muslim yang dia dibolimi ataupun dia mendolimi. Tidak ada kata-kata itu bukan urusan saya. Cuek terhadap saudaranya. Naudzubillah min dalik. Apalagi kita tahu kebenaran. Al ulama mengatakan as-sakit anil batil atau anil haqqi syaitan akhras Orang yang diam dari kebenaran maka dia setan yang yang bisu. Maka naudzubillah min dalik. Ini sesama muslim harus ada pembelaan terhadap kehormatan mereka. Apalagi kepada para ulama ahli sunnah wal jamaah. Harus ada apa pembelaan kepada mereka dari tuduhan-tuduhan yang sesat tersebut. Eh di antaranya di sini Asy-Syaikh Al Albani rahimahullah eh dituduh sebagai ulama yang mendukung pemikiran Murji'ah atau yang menyebarkan pemikiran Murji'ah. Sudah kita sampaikan apa alasan mereka? Dua saja alasan mereka. Sama kurang lebih dengan kelompok khawarid pada zaman dahulu. Kalau zaman dahulu sudah kita sampaikan, mereka menuduh Abdullah bin Mubarak sebagai Murji'ah dikarenakan tidak mengkafirkan pelaku dosa besar. Demikian pula di sini Syekh Al-Bani rahimahullah dituduh ya sebagai murji'ah karena beliau tidak mengkafirkan penguasa kaum muslimin yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Adapun menjawab syubhat ini sangat mudah sekali. Kalau orang yang tidak mengkafirkan, yang tidak berhukum dengan hukum Allah secara mutlak, ya, maka mulai Abdullah bin Abbas ya para tabiin, tabiut tabiin, Syekhul Islam Temia Ibnu Qayyim juga Murji'ah. Karena apa? Mereka juga tidak mengkafirkan secara bayi buta sebagaimana kelompok Al-Khawarij. Namun inilah sekali lagi salah satu trik kelompok Khawarij untuk menjauhkan umat dari ahlu sunnah wal jamaah, dari ulama ahlu sunnah wal jamaah. Karena ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah eh, membongkar kedok mereka, menelanjangi kesesatan mereka, maka kelompok Khawarij, kelompok teroris, mereka apa? eh tidak punya hujah melawan para ulama tersebut, mereka apa? menggunakan tipu daya, menggunakan cara-cara kotor seperti yang dilakukan oleh kaum musyrikin jahiliyah yang tidak bisa membantah hujan Nabi SAW, mereka pun menuduh Rasul syairun majnun dan seterusnya. Itulah ya cara-cara kelompok ahli bidah untuk menuduh ahli sunnah atau para ulama ahli sunnah wal jamaah. Kita ingin buktikan inilah hujah mereka bahwasanya menuduh para ulama dengan murji'ah ini adalah eh salah satu alasan mereka. Eh, ini ini yang di majalah halaman 18 ini saya nukilkan dari sebuah makalah yang ditulis oleh kelompok khawarij, kelompok teroris yang mereka mengatakan kenapa mereka yaitu yang dimaksud dakwah salafiyah sangat gigih memperjuangkan akidah Kekafiran itu hanya karena istihlal menghalalkan semata terlebih dalam kaitannya dengan realita para pemerintah yang mengganti syariat Allah Ta'ala dengan undang-undang positif. Ini ya hujah mereka kenapa dakwah salafiyah dituduh murjiah. Karena dakwah salafiyah tidak gegabah ya untuk mengkafirkan penguasa pemerintah kaum muslimin yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Meskipun kita harus meyakini, harus mengikrarkan hukum Allah wajib diterapkan ya oleh semua manusia. Bukan hanya dalam bidang pemerintahan saja, namun dalam semua bidang kehidupan manusia wajib diterapkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa anihkum bainahum bima anzalallah. Ya, dan berhukumlah dengan apa yang Allah turunkan. Wa man lam yahkum bima anzalallah kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka kafir. Ya, meskipun di sini para ulama memperinci tidak semuanya murtad keluar dari al-Islam. Di situ ayatnya berbunyi wa malam yahkum man nakirah mencakup semua manusia. Bukan hanya pemerintah saja yang wajib berhukum dengan hukum Allah. Semuanya. Ya, waman lam yahkum bima dengan apa? Ya, ma di situ nakira juga. Ini bukan hanya apa dalam bidang pemerintah saja. Yang berhukum itu ya semuanya wajib berhukum dengan Allah Demikian pula hukum yang wajib diterapkan bukan hanya hukum pemerintahan, bukan hanya hukum cambuk, hukum potong tangan bagi pencuri, hukum rajam, hukum kisos, bukan itu saja hukum Allah, namun meliputi segala ya bidang kehidupan manusia. Meskipun kalau ada yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka ahli sunnah memperinci masalah tersebut. Ya, sekali lagi, ini adalah hujannya alil bidah menuduh dakwah salafiyah sebagai murjiah karena alusunnah tidak mengkafirkan penguasa yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kita sampaikan di sini halaman 19 di majalah itu dikatakan Al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam berkata, "Adapun pemutus dan saksi atas semua ini adalah firman Allah tadi, wa malam yahkum bima kafirun." Beliau membawakan riwayat Abdullah bin Abbas. Beliau berkata, "Bukan kekufuran yang mengeluarkan dari agama. Kufrun la yang kulu anil billah. Ini Abdulin Abbas mentafsirkan ayat tersebut yang tidak berhukum dengan hukum Allah, tidak mengeluarkannya dari agama. Apakah kemudian Abdulin Abbas menjadi murjiah gara-gara tidak mengkafirkan pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah? Naudzubillah min dalik. Syekh Al-Bani rahimahullah ketika berpendapat tidak kafir orang yang tidak berhukum dengan Allah bukan mengarang sendiri, namun beliau apa? ya mengikuti jejak para salafus saleh di antaranya Abdullah bin Abbas. Kalau Syekh Al-Bani dituduh murjiah gara-gara tidak mengkafirkan penguasa yang tidak berkomunikasi Allah, maka juga kafirkan atau katakan murjiah. Abdullah bin Abbas tersebut. Naudzubillah min dalik. Ya. Demikian pula Atta bin Abi Rabah, seorang ulama tabi'in berkata, "Kufrun duna kufrin." Ayat wa malam yakum bima anzala kafirun itu artinya kufur, la kufrin, kufur kecil yang tidak mengeluarkan dari apa? Hal Islam. Apakah atau Ibn berubah menjadi murjiah karena pendapat seperti ini? Namun inilah sekali lagi akal-akalannya kelompok alil bidah yang mereka jauh dari ajaran as-salafus saleh. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, dalam kitab beliau Majalijus Salikin, beliau mengatakan yang benar bahwa berhukum dengan selain hukum Allah itu mencakup dua bentuk kekufuran kufur kecil dan kufur besar sesuai dengan keadaan orang tersebut. Inilah perincian ahlu sunnah wal jamaah. Tidak semua yang tidak berhukum dengan Allah kafir dan tidak semuanya menjadi muslim. Ada yang kafir keluar dari Islam, ada yang masih muslim namun kurang imannya. Kata beliau, apabila dia masih meyakini wajibnya berhukum dengan apa yang Allah turunkan, eh pada suatu kejadian dan dia menyimpang dari hukum Allah dalam keadaan maksiat, berserta keyakinannya bahwa dia berhak mendapatkan sanksi, maka ini kufur kecil. Seperti pelaku maksiat, ya, orang yang berber, eh, berbuat maksiat, zina, minum khamar, narkoba atau yang lainnya, selama dia masih merasa itu dosa, itu maksiat, maka ini adalah apa? Kufur kecil. Tidak mengeluarkannya dari apa? Agama Allah. Demikian pula kalau ada penguasa. Dia meyakini hukum Islam itu yang terbaik. Hukum Islam wajib diterapkan. Cuma karena hawa nafsunya. Seperti pelaku maksiat tahu kebenaran, cuma karena hawa nafsunya kalah dengan hawa nafsunya, maka orang seperti ini dia dikatakan sebagai orang kafir murtad keluar dari Islam. Tapi kata Ibnu Qayyim, jika dia meyakini tidak wajib berhukum dengan hukum Allah dan bahwasanya dia diberi pilihan atau kebebasan, sedang dia meyakini itu hukum Allah, maka ini termasuk kufur besar. Jadi ada perinciannya. Yang tidak meyakini Eh, tidak ada wajib berhukum dengan hukum Islam. Seperti orang yang tidak sholat, dia meyakini sholat itu tidak wajib kafir keluar Islam sepakat ulama. Ya. Demikian pula di sini yang tidak meyakini kewajiban berhukum dengan hukum Islam, dia bisa apa? Kafir. Ini pun hukum secara umum. Ya. Adapun si fulan, si alan, si B, si C dan sebagainya, ya diperinci dulu, dinasihati dulu, sampaikan hujah dulu. Bisa jadi dia tidak tahu kalau itu hukum Allah. Eh, tidak tahu kalau hukum Allah itu wajib diterapkan. Dinasihati dulu. Ini hukum secara umum. Eh bahwasanya alusuna memperinci ada kufur besar, kufur kecil dalam orang yang eh tidak berhukum dan hukum Allah Subhanahu wa taala. Apakah Ibnu Qayyim yang mengatakan seperti dikatakan Murji'ah yang tidak mengkafirkan secara mutlak seperti kelompok Khawarij? Eh tentunya apa? Sekali lagi itulah akal-akalnya ali bijak. Sekali lagi tujuan ide lain kecuali untuk apa? Menjauhkan umat dari ulama Ahlussunnah wal jamaah yang mereka membongkar habis-habisan kesesatan kelompok khawarij, kelompok teroris tersebut. Mereka tidak bisa membalas kecuali dengan apa? Tuduhan-tuduhan dusta tersebut. Kemudian kita sampaikan di sini pada halaman 20 seorang ulama ahli sunnah yang bernama Imam Al-Ajuri rahimahullah berkata di antara syubhat khawarij ya kelompok teroris yaitu mereka berpegang dengan firman Allah Subhanahu wa taala tadi surat Al-Maidah ayat ayat 44 wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun mereka membacanya bersama dengan firman Allah eh surat Al-An'am yang artinya namun orang-orang kafir itu mempersekutukan Allah dengan ya sesuatu dari makhluknya kata Imam Al-Ajuri kelompok Khawarij apabila melihat seorang hakim seorang penguasa yang tidak berhukum dengan kebenaran, mereka berkata orang ini telah kafir dan barang siapa yang kafir maka dia telah mempersekutukan Tuhannya. Maka mereka adalah pemimpin-pemimpin yang musyrik. Ya, ini sekali lagi ucapan kelompok Khawarij sepanjang zaman. Ini adalah syiarnya mereka. Makanya mereka membuat bentuk tauhid yang empat, yaitu tauhid hakimiyah yaitu bahwasanya barang siapa tidak berhukum dan hukum Allah kafir murtad batal la ilaha illallahnya ya maka itulah salah satu bahaya kelompok yang membagi tauhid menjadi empat rububiyah uluhiyah asma sifat dan tauhid hakimiyah ya kalau sudah ada tauhid hakimiyah yang tiga ini apa disingkirkan yang paling penting kata mereka yang empat ini ya tauhid hakimiyah maka hati-hati kalau ada kelompok-kelompok dai-dai ya yang menyuruh kepada tauhid hakimiyah kata mereka ini adalah salah satu syubhatnya kelompok Al-Khawarij. Kita tidak mengingkari sekali lagi hukum wajib dengan hukum Allah. Cuma yang tidak berhukum dengan Allah tidak langsung bisa apa? dikafirkan. Eh cuma kelompok Khawarij ya mereka menyelisihi Ahlussunnah, menyelisihi As-Salaf dan mereka pun apa? menggelari Salaf Ahlussunnah wal Jamaah ulama Ahlussunnah wal Jamaah dengan istilah Murji'ah tanpa dalil yang benar. Kemudian kita pindah kepada alasan yang kedua mengapa mereka menuduh Syekh Albani sebagai murji'ah. Tadi sudah kita sampaikan yang pertama karena Syekh Albani tidak mengkafirkan secara mutlak penguasa yang tidak berhukum dan hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, karena Syekh Albani tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat wajib. Ya, ini sudah kita bahas. Ini sebenarnya permasalahan fikih yang sudah ada khilaf antara Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Bahkan Imam Ahmad sendiri punya dua ucapan. Riwayat yang satu mengkafirkan, yang kedua tidak apa? Mengkafirkan. Apakah dikatakan Imam Ahmad dalam salah satu riwayat dia murjiah karena tidak mengkafirkan orang yang tidak melakukan sholat? Demikian pula Imam Syafi'i jelas-jelas tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat wajib. Meskipun dengan syarat tetap orang itu wajib meyakini akan kewajiban sholat tersebut. Imam Syafi'i apa dikatakan murjiah karena beliau tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat. Dan eh, sekali lagi inilah ayat eh, kesesatan kelompok teroris. Dikatakan oleh Syekh Ali bin Hasan dan juga oleh eh, Syekh Al-Ambari bahwasanya dan juga Syekh Ibrahim ar ada sebuah buku yang sangat bagus juga yaitu tabriatul imam al muhaddith min qalil murji'ah al muhdath ya jauhnya asy al-albani dari ucapan murji'ah yang ya sesat atau yang bid'ah yang ditulis oleh Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili ya dosen di Universitas Islam Madinah yang pernah datang juga ke Indonesia untuk memberikan training ataupun daurah. Di sini beliau sebetulnya membantah seorang yang menuduh Syekh Albani sebagai murjiah yaitu seorang yang bernama Abdul Latif Bashmere ya dibantah dalam buku ini kurang lebih ada dua bantahan beliau bantahan secara global bantahan secara terperinci nanti mungkin akan kita nukil bantahan yang secara global yang kurang lebih sama dengan apa yang kita tulis di majalah ini pada halaman ke-6 eh, beliau Syekh Ibrahim Aruhail mengatakan Wa minal ulama alladina ramahu at-takfiriyun bibit atil irja al-imam al-allama al-muhaddis al-syekh Muhammad Nasruddin al bani rahimahullah. Di antara ulama yang dituduh oleh kelompok takfiriyun, ya kelompok teroris, kelompok yang suka mengkafirkan perkara itu, ya dengan tuduhan murji'ah yaitu al-imam al-allama al-muhaddis al-syekh Muhammad Nasruddin al bani rahimahullah. Kemudian beliau berkata, wa kana min awaili man takallama fihi waramahu bil irja aduktur Safar al-Hawali. Eh, di antara orang pertama yang menuduh Syekh bani sebagai murji'ah adalah Duktur Safar al-Hawali. Eh, seorang dosen di Umul Qura, eh, di Saudi Arabia. Ya, sekali lagi di sini kita mengetahui tidak semua dari Umur Qura itu apa? Al-Sunnah. Tidak semua dari umur Qura atau bahkan dari Universitas Madinah. Tidak semuanya ahli sunnah, tidak semuanya salafi. Ayah, antum harus apa? Waspada, harus tahu hakikat seperti ini. Jangan asal apa, oh dia dari umur Qura. Pasti ahli sunnah, pasti ikut ajaran, banyak salaf salaf tidak semuanya. Eh, di antaranya di sini, dokter. Eh, demikian pula dari sini, tidak semua dokter apa? Bagus akidahnya, bagus apa? Manhatnya. Ya, yang penting lihat akidahnya, lihat manhajnya, lihat ilmunya, ya, doktor, profesor tidak menjamin akan kesalafiannya. Eh, demikian pula yang dari Umul Qura, dari Universitas Madinah, lihat dulu akidahnya, lihat dulu manhajnya, lihat dulu apa ahli ilmunya. Di sini doktor Safra Al-Hawali di orang pertama kali yang menuduh Syekh Al-Bani sebagai murji'ah dalam kitabnya Dohiratul Irja. Eh, di kitabnya yang berjudul Dohiratul Irja, fenomena murji'ah. Yang mana kata Syekh dalam kitab tersebut, itu cuma ada dua secara global isinya. Pujian kepada Said Kutub ya, yang merupakan bapak teroris dunia abad ini. Bagian yang kedua, eh, celaan kepada Syekh Al-Bani rahimahullah. Itu kitabnya Dr. Safar Al-Hawali yang berjudul tadi Dhaitul Irja. Kata para ulama, isinya cuma dua secara global. Ya, pujian kepada Said Kutub ya dan yang kedua celaan kepada Syekh al Albani rahimahullah. Di sini jelas bahwasanya tidaklah mereka mencela Syekh al Albani kecuali karena Syekh al Albani rahimahullah sangat amat gencar untuk membantah kelompok Al-Khawarij. Bahkan dikatakan sebelum munculnya fenomena bom-bom di, bunuh diri seperti yang ada sekarang ini, munculnya ISIS, Qaeda sebagainya, Syekh Al-Bani rahimahullah sudah memperingatkan umat akan bahaya kelompok Al-Khawarij. Makanya mereka sangat apa? Dendam kepada Syekh Al-Bani rahimahullah berserta murid-muridnya. Eh makanya apa? Mereka dituduh dengan tuduhan yang dusta dan dari tuduhan beliau dan murid-murid beliau sebagai murjiah. Padahal beliau sangat jauh dari murjiah. Apa buktinya kalau beliau sangat jauh dari murjiah? Kalau dalam eh, majalah ini kita menukilkan dua saja alasannya. Kalau di kitab Syekh Ibrahim Ar-Wahili di sini disebutkan enam poin, meskipun kurang lebih sama. Ya, kita sampaikan dua poin namun dengan perincian. Nah, Syekh, uh, Syekh Ibrahim Ar-Wahili 6 poin itu perincian dari apa yang kita akan sampaikan. Yang pertama bukti bahwa Syekh Al-Ban rahimahullah jauh dari prinsip murji'ah atau akidah murji'ah yang pertama, lihat halaman 28 majalah Zakhirah. Bahwasanya akidah beliau dalam masalah iman adalah akidah salaf ashabul hadis. Ya. Di sini saya nukilkan ucapan beliau dalam kitab beliau Al-Aqidah Tahawiyah Syarah wa Ta'liq. Ya. Beliau punya syarah atau penjelasan singkat terhadap kitab Al-Aqidah Tahawiyah. Yang mana pengarangnya Imam At-Tahawi itu tergelincir dalam masalah iman. Imam Tahawi itu madhab fikirnya Hanafi. Ikut ajan Abu Hanifah. Bahwasanya iman hanyalah ucapan dan keyakinan. Amal bukan bagian daripada apa? Al-iman. Beliau dan Abu Hanifah tergelincir. Asyik Al-Bani rahimahullah ketika memberikan footnote catatan kaki. Eh penjelasan singkat terhadap ucapan tersebut. Beliau membantah ucapan apa? Imam atau Hawi. Eh kita lihat ini bukti bahwasanya beliau jauh dari murjiah. Bahkan beliau membantah kelompok murjiah. Di antaranya membantah pengarang kitab Al-Aqidah apa? Atau hawi atau meluruskan pemahaman yang keliru tersebut. Ya di sini pada halaman 62 Imam atau Hawi berkata, "Wal imanu huwal ikraru bil lisani wa tasdiqu bil janan." Kata Imam Tahawi, iman itu adalah mengikrarkan dengan lisan dan meyakini membenarkan dengan apa? Hati. Ini adalah apa? Definisi yang salah terhadap iman. Sekarang apakah Syekh al bani rahimahullah menyetujui atau malah membantah? Kita baca. Kata beliau, "Qultu hada madhabul Hanafiyah wal Maturidiyah." Ucapan itu adalah ucapannya kelompok ya Hanafiyah yang bermadhab Hanafi dan akidah Maturidiyah. Abu Mansur Al-Maturidi khilafan lis salaf ya itu menyelisihi ucapan salafus saleh. Dari sini kita tahu beliau apa tidak setuju dengan ucapan Murji'ah tersebut yang diucapkan oleh Imam At-Tahawi rahimahullah. Ya, beliau menghormati Imam Tahawi sebagai imam ahli sunnah. Cuma namanya kesalahan wajib untuk apa? Diingkari siapapun yang salah tersebut. Di sini Imam Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah mengatakan ucapan tadi itu menyelisihi as-salaf wa jamaahiril a'immah menyelisih jumhur um-, um-, imam-imam ahli sunnah kamalikin wa syafi'i wa ahmad wal auza'i wa gharihim eh menyelisih ulama-ulama tersebut fa inna haula zadu alal ikrar wa tasdiq al amal bil arkan ulama-ulama salaf itu di samping mengatakan iman, ucapan dan keyakinan, mereka menambah dengan apa? Amal perbuatan. Wa Walaisal khilafu bainal madhabain ikhtilafan surya. Dan perbedaan antara Imam Abu Hanifah dengan tiga imam yang lainnya itu bukan perselisihan yang ya sepele, itu bukan perselisihan yang abstrak atau yang tidak ada maknanya. Eh, ini juga apa sebagai bukti Syekh Alban rahimahullah sangat mengingkari ucapan ya Murji'ah tadi. Bahkan beliau tidak sependapat dengan pensarah kitab Syarah Tahawiyah yang mengatakan perselisihan antara dua madhab itu perselisihan yang abstrak atau perselisihan yang tidak bisa apa ya dijadikan sebagai bahan untuk apa keras-kerasan atau bisa dikatakan kesalahan yang tidak signifikan kata sekali itu signifikan sekali sangat berbahaya sekali eh kemudian beliau membawakan bukti-buktinya saya ringkas saja karena waktunya sangat terbatas bahwasanya di antara bukti bahwasanya ini perselisihan yang signifikan bahwasanya kalau mereka ya tidak betul-betul menyelisih al sunnah maka mereka akan mengatakan iman bisa bertambah dan bisa apa? berkurang. Sedangkan mereka apa? tidak mengatakan seperti itu. Ini bukti bahwasanya perselisihan antara Ahlussunnah dengan kelompok Murji'ah itu perselisihan yang hakiki. Kemudian bahkan kata beliau, beliau memiliki cerita juga beliau pernah menyaksikan ada seorang yang bermadhab Hanafi putrinya dilamar oleh Syafi'i yang bermadhab Syafi'i ditolak. Karena apa? Eh, imannya beda. Ya. Ini adalah apa? Bentuk ini bukan perselisihan yang apa? Bisa disepelekan ini perselisihan yang sangat abad berbahaya sekali. Eh, sekali lagi, ini salah satu bukti Syekh Al-Bani rahimahullah eh, jauh dari ajaran apa? Al-Murji'ah. Yang pertama, beliau meyakini iman adalah ucapan, keyakinan dan amal apa? Perbuatan. Dan ini adalah rekomendasi dari Al-Imam Barbahari yang mengatakan iman, ucapan dan perbuatan bisa bertambah bisa berkurang, maka dia keluar dari murjiah eh dari awal sampai apa? akhirnya. Eh Syekh Al-Albani mendapat pujian dari ulama-ulama salaf tersebut. Ini panjang sebetulnya, ada dua halaman ya. Demikian pula di dalam bantahannya beliau di sini, beliau mengatakan bahwasanya boleh orang itu mengatakan saya mukmin insya Allah ini salah satu ciri bahwasanya Syekh Al-Bani rahimahullah bukan termasuk apa? Murji'ah karena kalau murji'ah mengharamkan eh mengatakan saya mukmin apa? Insyaallah. Ya, jelas sekali lagi dari kitab Sarah atau Sarah dan Ta'il Aqiyah ini beliau jauh dari ajaran murji'ah bahkan beliau membantah kelompok al-murji'ah. Beliau demikian pula ya. Beliau banyak menerbitkan kitab-kitab salaf. Ya, ini mungkin bisa dikatakan bukti kedua. Selain tadi akidah beliau, kemudian yang kedua bukti seperti yang diucapkan oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili. Kalau kita baca di sini ada enam poin bukti beliau jauh dari Murji'ah. Yang pertama, beliau tadi memiliki akidah dalam masalah iman sesuai dengan madhab salaf. Bahkan beliau eh, membantah kelompok Murji'ah. Yang kedua, ikhrajuhu wa tahqiquhu li kutubil iman alati ala akidah salaf. Beliau banyak menerbitkan, eh, mentahkik kitab-kitab salaf tentang masalah iman. Yang itu menunjukkan beliau di atas akidah ilam ulama-ulama salaf tersebut. Contohnya, di sini saya bawakan Kitabul Iman, ya, karangan Al Imam Abu Ubaid Al Qasim bin Salam yang meninggal pada abad 224 Hijriah. Ini salah satu ulama apa eh, kitab-kitab iman yang terdahulu ya tidak ada yang lain seperti ini jadi ini termasuk kitab-kitab iman atau yang berjudul al-iman berkaitan dengan iman sesuai dengan mazhab salaf dan eh di sini dikatakan haqqaqa wa qaddamalau wa kharaja ahadithahu wa alaqa alai Muhammad Nasud al-Albani rahimahullah ya dan beliau tidak membantah apa yang ada dalam kitab tersebut Beliau menyetujui, membenarkan, menguatkan, mendukung apa yang diucapkan oleh Al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam tentang masalah apa? Al-iman. Ya. Bahkan beliau apa? Mengatakan eh bahwasanya pengarangnya di atas Al-Aqidah as Saheha. Intinya beliau sangat setuju dengan eh kitab yang beliau terbitkan ini. Demikian pula kitab yang kedua sama judulnya Kitabul Iman karangan Al-Hafidh Abu Bakar Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah yang meninggal tahun 235 Hijriah ya abad yang abad ketiga hijriah kata ulama ini kitab-kitab ya klasik kitab-kitab salaf yang berkaitan dengan apa al iman dan ini apa termasuk jasa Asy-Syaikh Albani rahimahullah taala jazallah khairan al Islam wal muslimin beliau mengeluarkan kitab ini yang sebelumnya apa masih manuskrip ya ini, ini sekali lagi bagaimana perjuangan Syekh Albani rahimahullah dalam memperjuangkan akidah salaf khususnya dalam bab apa hal iman Eh demikian pula beliau dalam ya tadi syarah akidah tahu yang singkat ini, beliau sempat mengisyaratkan kalau kita mau pembahasan iman yang sebenarnya, lihat Kitabul Iman karangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang di situ mendukung madhab salaf dalam masalah apa? Al-Imam dan beliau juga apa? Mentakhrij Kitab Iman karangan Syekh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimallahu taala. Beliau mengatakan dalam halaman 63 kitab ini, "Wa man sya'at tawassu fi hadil mas'alah" Barang siapa yang berkehendak untuk memperluas pembahasan ini, falyarji' ila kitab Syekh Islam Ibn Taimiyah rahimallahu al-iman fa innahu khairu ma ulifa fi hadal maudhu. Ya, sekali lagi beliau mengatakan barang siapa yang ingin memperluas pembahasan ini silakan merujuk kepada Kitabul Iman kalangan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah karena beliau ya, beliau katakan lagi karena kita beriman kalangan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah termasuk yang terbaik dalam pembahasan masalah apa? al iman. Ya, sekali lagi ini bukti bahwa saya beliau sangat jauh dari tuduhan kelompok teroris, kelompok khawarij yang mengatakan beliau sebagai murjiah. Akidah beliau tentang iman sama dengan akidah salafus saleh. Di kitab yang dikarang oleh Syekh Ibrahim Ar-Rahili yang ketiga bukti beliau jauh dari ajaran Murji'ah radduhu alal Murji'ah bantahan beliau kepada kelompok Murji'ah seperti yang sudah kita sampaikan tadi dari syarah akidah tahwiyah wa tasrihu bi khataihim dan beliau jelas-jelas menyalahkan kelompok Murji'ah yang mengeluarkan amal dari al-iman al-wajhur rabi' bukti yang keempat tabriatul ulama lil albani minal irja. Ya. Bahwasanya para ulama mereka semuanya yang ya hidup di zamannya Syekh Albani, mereka semuanya sepakat untuk menyatakan Syekh Albani rahimahullah jauh dari akidah murjiah. Ya, kalau kita baca kalau di majalah itu sudah ada sebetulnya. Ya. Kalau kita mau buka halaman 33 ya itu juga ada dan juga dinukil oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili di sini. Ya, kita baca terjemahannya biar tidak terlalu lama. Syekh Al-Alama Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah pernah ditanya, sebagian orang menebarkan syubhat tentang akidah Al-Alama Syekh Muhammad al Albani hafizallahu taala dan mereka menisbatkan beliau kepada sebagian kelompok sesat seperti Murji'ah. Apa nasihat Anda kepada mereka? Syekh Abdul bin Baz sejaman dengan Syekh al Bani rahimahullah. Dan beliau Syekh Al-Albani itu sebagai murji'ah sudah eh, ada eh, waktu beliau masih hidup. Ya, apalagi sekarang ini. Beliau menjawab Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan Syekh Nasruddin Al Albani termasuk saudara-saudara kita alil hadis yang terkenal dari kalangan ahli sunnah wal jamaah. Kita mohon kepada Allah, semoga dia Allah selalu memberikan kepada kita dan beliau taufik serta pertolongan eh, di atas kebaikan. Kemudian kata beliau, yang wajib bagi setiap muslim adalah selalu bertakwa kepada Allah dan merasa takut kepada Allah jika menuduh para ulama dan janganlah dia berbicara kecuali di atas ahli ilmu. Eh, di sini Syekh Abdul Aziz Bas menolak tuduhan tersebut. Kemudian Syekh Muhammad bin Saleh Al-Saimin rahimahullah pernah ditanya tentang hal ini juga. Beliau berkata, eh, ya, Berkata sebagian orang, sesungguhnya Syekh Albani rahimahullah, ucapannya dalam masalah iman adalah ucapan murjiah. Bagaimana menurut pendapat Anda? Maka Syekh Muhammad bin Sayyid menjawab, aku katakan kepada kalian, sebagaimana yang dikatakan oleh orang terdahulu dalam baik syair, akilu alaihim la abali abikum minal laumi au suddu al makan ala disaddu. Tinggalkan segala celaan terhadap mereka para ulama-ulama tersebut atau berbuatlah kebaikan sebagaimana mereka telah telah berbuat. Bisakah kita berbuat sebagai Syekh Al-Albani rahimahullah? Jasa beliau luar biasa. Ya, bahkan Syekh Abdul Muhsin Al-Albani mengatakan ada dua ulama ya yang manusia sepanjang zaman tidak akan mungkin terlepas dari keduanya dan dari kitab mereka berdua yaitu Ibnu Hajar Asqalani dan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah taala. Bahkan alil bidah ya itu banyak mengambil faedah terutama dari kitab beliau silsilah di dan silsilah dhaifah ya bahkan kita dengar di sini saja ya toko buku yang menjual kitab-kitab Syekh Al-Albani laris manis siapa yang membeli bukan hanya al-sunnah al-bidah juga banyak apa ya membelinya untuk faedah namun namanya al-bidah seperti orang Yahudi ya'rifunahu kama yarifun abnahum. Mereka mengingkari Nabi Muhammad SAW. Meskipun mereka mengenal Nabi Muhammad seperti mereka mengenal apa? Anak-anak mereka. Eh, karena mungkin ujung-ujung apa? UD. Ya, kalau mereka mendukung Syekh Al-Bani, anak buahnya lari darinya. Maka meskipun mereka tahu Syekh Al-Bani di atas al-haq, mereka tetap apa? Mencaci makinya. Ya, UUD lagi. Ya. Kemudian Syekh Al-Bani kata Syekh Muhammad bin Saimin, Syekh Al-Ban rahimahullah, seorang alim ahli hadis dan faqih. Eh, meskipun beliau lebih kuat dalam bidang hadisnya daripada fikihnya. Kata beliau, saya tidak pernah selamanya mendapatkan beliau memiliki ucapan yang menunjukkan bahwa beliau murjiah. Akan tetapi orang-orang yang ingin mengkafirkan manusia atau kaum muslimin menuduh beliau dan yang semisal dengan beliau dengan tuduhan murjiah. Ini ucapan Syekh Muhammad bin Sayyid rahimahullah. Beliau ya sangat yakin Syekh Albani jauh dari Murji'ah. Yang menuduh beliau Murji'ah tidak lain adalah apa? Kelompok teroris, kelompok ya, takfiriyun ataupun kelompok al-harakiyun. Karena kata beliau ini semuanya hanyalah pemberian gelar yang buruk dan saya bersaksi kata Syekh Muhammad Sulaiman, saya bersaksi akan keistiqomahan Syekh Alban rahimahullah serta kebaikan akidah dan keikhlasan beliau. Ini adalah ucapan beliau. Kemudian beliau juga berkata, Barang siapa yang menuduh Syekh Albani dengan murjiah, maka dia telah keliru. Mungkin orang itu dia tahu siapa Syekh Albani, atau mungkin dia dia tahu apa itu atau siapa murjiah. Eh, itu saja. Entah dia jahil siapa Syekh Albani karena nggak pernah baca bukunya, aspun saja, membiu saja. Ya, seperti dalam kisah syekh Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Dikisahkan di India sana, ada seorang alim yang dia mencaci maki Syekh al rahimahullah. Ada muridnya yang sangat cerdas, eh kemudian dibawakan sebuah buku yang covernya sudah apa? dihilangkan. Eh tidak ada nama pengarangnya. Dikasihkan. Eh kemudian Bapak Hari didatangi. Bagaimana menurut Syekh? Eh buku ya buku yang sedikit aku berikan kepadamu. Beliau mengatakan, wah bukunya luar biasa, dipuji habis-habisan. Dikatakan itu bukunya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab. Eh sejak saat itulah dia yakin Syekh Syekhul Islam Muhammad bin Abdullah di atas al-haq, kemudian dia dari membenci sampai apa? memuji. Ya, eh, apa Terkadang dia tahu siapa Syekhul Islam Muhammad bin Abdullah. Seperti orang sekarang ini, Salafi Wahabi. Coba baca itu bukunya Syekhul Islam Muhammad bin Wahab. Ya, kitab Usul Salasa, Kasus Syubuhat, Kitab Tauhid. Isinya cuma kalau Allah, kalau Rasulullah SAW. Tidak mengarang ajaran baru. Cuma itulah sekali lagi kembali kepada UUD. Ya, eh, tokoh-tokoh mereka takut Eh, ya mereka dilengserkan oleh pengikutnya maka pengikutnya apa dibodoh-bodohi dengan apa eh, ya dituduhkan kepada dakwah salafiyah dengan salafi wahabi padahal sekali lagi kalau mereka mau membuka mata hati mereka dan mata kepala mereka sungguh mereka akan tahu kebenaran dakwah yang hak ini sebagaimana di sini Syekh Al-Albani rahimahullah kata Syekh Utsaimin yang menuduh Syekh Al-Albani murji'ah cuma ada dua kemungkinan mungkin dia tidak tahu Syekh Al-Albani atau dia tidak tahu apa itu apa murjiah, apa itu kue atau makanan dari mana, ya tidak tahu. Coba eh, sebagian orang juga gitu. Coba yang menuduh kalau ada ya, wah salafi itu murjiah. Tanya apa itu murjiah? Ya. Demikian pula yang mengatakan ini ajaran salafi wahabi. Tanya apa itu wahabi? Ya, ya seperti itu terkadang kejahilan yang membuat mereka asbun. Meskipun tidak menafikan banyak yang tahu cuma tadi UUD Kata Syekh Muhammad bin Saimin, Syekh Albani adalah ahli sunnah rahimahullah, pembela sunnah, imam dalam ilmu hadis. Kita tidak mengetahui seorang pun yang menandingi beliau pada zaman ini. Ya, sekali lagi buku buku sebagai saksi akan keilmuan beliau luar biasa. Sisi hadis sahih, sisi hadis dhaifah. Meskipun kita ahli sunnah tidak pernah meyakini beliau maksum dari kesalahan. Kita bukan syiar rafidah yang meyakini imam-imam mereka sebagai orang yang maksum. Atau sebagai sufi, wali-wali mereka maksum dari kesalahan. Tidak. Kita al sudah mengatakan ulama manusia biasa bisa salah. Cuma jasa mereka, kebaikan mereka itu menutupi semua kejelekan-kejelekan mereka. Eh, bahwasanya bahru au sayiatuhum maghmuratun fi bahri hasanatihim. Kejelekan-kejelekan mereka tenggelam dalam lautan samudra kebaikan-kebaikan mereka. Di antaranya Syekh Al-Bani rahimahullah taala. Beliau tidak masuk dari kesalahan, cuma jasa beliau eh kebaikan beliau untuk Islam dan kaum muslimin luar biasa. Jazallahu anil Islam wal muslimin wa adakhalallahu fasiha jannatih. Yang apa? Ya, eh kita sambung di sini dari ucapan Syekh Ibrahim Ar-Raheli sudah kita sampaikan empat bukti ya. Syekh Albani jauh dari murjia. Kemudian yang kelima kata beliau, Anal Albani asarahu ulama kibar walam yat'anu fi akidati bisyai. Syekh Al-Bani rahimahullah itu hidup sejaman dengan banyak para ulama-ulama kibar, ulama-ulama senior seperti Syekh Abdurrahman As-Sa'di, pengarang kitab tafsir, gurunya Syekh Muhammad bin Saimin. Beliau juga hidup sejaman dengan Syekh Muhammad Amin Asyinqiti, pengarang kita Adwal Bayan, kitab tafsir. Beliau juga sejaman dengan Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh, Mufti Saudi Arabia sebelum Syekh Abdul Aziz bin Bas. Beliau juga hidup sebaik zaman dengan Syekh bin Basadi dan yang lainnya. Dan tidak ada satupun dari ulama yang mencaci maki Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya, yang mencaci beliau hanyalah para ngelama, ya. Eh, juhala-juhala yang mereka apa? Ya, kurang ajar kepada para ulama al-sunnah wal jamaah. Ya, contohkan di sini, eh, beliau membawakan pujian-pujian para ulama-ulama besar tersebut. Ya, kita nukil sebagiannya. Ini halaman 22 Asy-Syaikh al alama Muhammad bin Ibrahim Al-Syaikh rahimahullah berkata tentang Syekh Albani, "Wa huwa sahibu sunnah wa nusatunil haq wa musadamatun al-batil." Syekh Albani adalah eh, pengikut sunnah dan beliau membela kebenaran dan beliau melawan ahli kebatilan. Asy-Syaikh Muhammad Al-Amin Sayyid Asy-Syinqiti ahli tafsir Al-Qur'an, beliau mengatakan Innal al-allama asyinqiti yujilu syekh albani ijlalan ghariban. Ada seorang yang bernama Syekh Abdul Aziz Al-Hudda mengatakan Syekh Singkiti ya eh, Alamin Syingkiti pengarang kitab Adu Al-Bayan, beliau sangat menghormati Syekh Al-Bin rahimahullah. Sampai kata beliau hatta idza ra'ahu maran wa huwa fi darsi fil haramil madani yaqta darsahu qa'iman wa musalliman alai ijlalan lahu. Syekh Muhammad Alamin Asyengkiti kalau melihat Syekh Albani melewati beliau ketika beliau mengajar di Masjid Nabawi, ya, beliau putus ya taklimnya, muhadarahnya untuk apa? Menyalami Syekh Albani rahimahullah. Ya, ini bagaimana ulama-ulama kibar sangat menghormati Syekh Albani rahimahullah. Mereka memuji Syekh Albani. Makanya yang mencaci maki Syekh Albani hanyalah tadi, ya orang yang sesat atau juhala atau yang lama tadi. dan masih banyak lagi yang lainnya. Kemudian yang terakhir di sini bukti Syekh Albani jauh dari Murji'ah kata Syekh Muhammad, uh, Ibrahim Ar-Ruhaili yaitu sanaul ulama alal albani wajudu fi sunnah. Eh, pujian-pujian ulama terhadap Syekh Albani rahimahullah seperti yang kita sampaikan tadi. Dan juga sampai detik ini ulama-ulama besar eh, seperti Syekh uh, Abdul Muhsin al abad Al-Badr seperti yang kita sampaikan tadi bagaimana ya hampir tiap hari ya, alhamdulillah kita ketika bermajlis dengan beliau salah seorang ahli hadis kota Madinah saat ini beliau hampir ya pada waktu kita kajian bersama beliau kitab Sunan Abu Dawud selama lima tahun itu hampir tiap hari kita mendengar bahwasanya ya nama Syekh Albani selalu dijunjung tinggi oleh beliau. Hadis ini Syekh oleh Syekh Albani, hadis ini dhaif oleh Syekh Albani. Selalu ada puji-pujian kepada Syekh Albani rahimallahu taala. Ini sekali lagi bukti bahwasanya Ah, Syekh Al-Albani rahimahullah jauh daripada daripada tuduhan Murji'ah. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadhiba. Ya, eh, tidaklah mereka berkata kecuali dusta. Ini yang mungkin saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah dan taufik untuk kita berpegang teguh dengan manhaj salaf dan akidah salaf dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di hari kiamat dengan para ulama as-salaf. Aku qouli hada wa akhir da'wana anilhamdulillah hamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com 一斤。